محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar kaum muslimin dan kaum muslimat rahimanallahu wa iyyakum alhamdulillah di pagi hari menjelang siang ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kelapangan waktu dan hati untuk bisa hadir tepat pada waktunya. Semoga ini menjadi amalan, menjadi pemberat timbangan amalan kita di akhirat nanti. Salawat serta salam kita tujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, kepada karib kerabat, karib kerabat beliau dan kepada seluruh umat Islam yang berupaya untuk menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir zaman kelak. Ikhwah rahimnallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala firman, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sesungguhnya kami menciptakan manusia itu fi kabad dalam keadaan susah. Kita hidup di dunia ini dalam kondisi yang susah. Tentunya ketika kita membandingkannya dengan surga yang ciptakan Allah Subhanahu wa taala hanya untuk orang yang bertakwa. Kalau kita perhatikan rutinitas kita ya hanya begitu-begitu saja. Kalau rutinitas dunia kita cari nafkah, kita dapati, kemudian kita makan, lantas dia pun keluar sebagai anpas, habis kita cari lagi, makan lagi, habis lagi. Apa ada yang lain daripada itu? Enggak ada. Kita beli apa? Beli kendaraan mewah. Kita beli kendaraan mewah. Lama kelamaan yang mewah menjadi tidak mewah. Akhirnya rusak-rusakan. Kita jual. Kemudian beli lagi. Yang lebih bagus. Yang lebih nyaman. Kenyamanan itu kita rasakan tidak seterusnya. Mungkin setelah 10, 20 tahun kembali kendaraan yang nyaman tadi kembali tidak nyaman, dijual lagi, beli yang aman lagi. Itulah kehidupan kita, ikhwah. Ya, itulah kehidupan kita terkait dengan dunia. Sehebat apapun dia mencari dunia, siklus perputaran hidupnya hanya seperti itu. Tidak ada yang lebih daripada itu. Kita buat rumah, masya Allah baru. Lantas tunggu 10 tahun lagi, yang baru itu akan menjadi usang. Bocor sana, bocor sini, tambal sana, tambal sini. Akhirnya kita perbaiki. Kalau sudah dia sudah tidak betah, dia akan beli rumah lain yang baru. Yang baru tadi sudah jadi usang. Begitu seterusnya. Sampai kita masuk ke liang tubuh. Tidak ada aktivitas yang lebih daripada itu. Oleh karena itu tidak ada yang bisa kita banggakan. Allah Subhanahu wa taala firman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah dan kami coba kalian dengan kebaikan dan dengan keburukan. Ketika dia melarat itu sebuah cobaan, ketika dia kaya raya itu juga sebuah cobaan ketika dia berposisi sebagai rakyat jelata itu sebagai cobaan, ketika dia berposisi sebagai elit pejabat itu juga sebuah cobaan. Tidak ada yang tidak dicoba di dunia ini. Semua kita itu dicoba. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'ti wa ya'tikumul ladina khalau min qablikum humul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Apakah kalian kira kalian akan masuk surga? Sementara kalian belum dicoba dengan seperti umat-umat sebelum kalian. Mereka ditimpa kemudorotan, timpa bahaya, malapetaka. Ya, mereka terguncang sampai orang-orang beriman dan Rasul berkata, kapan datangnya pertolongan Allah? Allah katakan, ala inna nasrullahi qarib ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu dekat. Itu ikhwah kehidupan kita. Singkatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, Allah sudah berikan dasar Hai manusia, aku ciptakan kalian ingat hanya untuk ibadah kepadaku. Ini sebuah tanggung jawab yang diemban oleh setiap manusia yang lahir di muka bumi. Dia wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang dia lalui harus dia jadikan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentunya tidak mungkin kita ibadah hidup hanya untuk ibadah yang dimaksud zikir, setelah zikir baca Quran, setelah baca Quran kemudian dia sholat, puasa. Tidak mungkin hanya itu. Karena memang kita tidak bisa hidup tanpa ya, hanya untuk itu. Kita butuh makan. Manusia kalau nggak makan, mati. Makanan tidak bisa didapati dengan zikir. Harus bekerja. Jadi logikanya sangat jelas. Anda ingin makan, kerja. Demikian. Berarti jadikan kerja itu sebagai ibadah. Apapun yang kita lakukan dengan aktivitas dunia kita, jadikan itu memiliki nilai akhirat. Karena ketahuilah ikhwah, ketika kita nanti sudah mulai menginjakkan kaki kita di darul akhirah, di kampung akhirat, maka semua harus dimintai pertanggungjawabannya. Ya, tidak sekarang dimintai pertanggungjawaban, nanti. Kulukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian tuh pemimpin, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Di awal sudah dikatakan oleh Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Nanti di hari akhir Allah akan tanya, Allah akan hisap kita. Betul nggak dia melaksanakan kehidupannya, melakoni kehidupannya, memiliki nilai ibadah ataukah tidak? Di akhirat nantilah baru kita ketahui apa hasil hidup kita. Mungkin semasa kita di dunia, yang kita anggap hasil adalah rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, rumah yang bertingkat, kendaraan yang berkilat, uang yang berlipat, istri yang empat, anaknya pun banyak. Mungkin itu yang kita katakan sebuah kemewahan. Keberhasilan. Belum ikhwah. Itu belum berhasil. Berhasil itu nanti <clears throat> Standarnya adalah akhirat. Standarnya akhirat. Makanya Allah selalu bilang, "Dzalika huwal fauzul azim." Yang demikian itu merupakan keberhasilan, kesuksesan yang agung, yang besar. Kapan itu ikhwah? Setelah dia memasuki surga. Hanya itu yang dikatakan sukses bukan kekayaan yang didapati semasa di dunia. Dan <clears throat> ketika dia masuk ke surga, itu pun ada tahapan-tahapannya. Di antara tahapannya apa ikhwah? Kita akan didudukkan di sebuah kursi panas. Kita akan didudukkan di kursi yang terdakwa sebagai orang yang didakwa oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dimintai pertanggungjawaban setiap aktivitas yang dia jalankan semasa di dunia. <clears throat> Semuanya akan ditanya. Semua nikmat akan ditanya, semua tanpa terkecuali. Tercatat tanpa terkecuali, tak ada satupun yang hilang dari catatan tersebut. Itulah kita nanti di hari akhirat. Nasib kita nanti di hari akhirat ketika kita berada di persidangan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita terhukum masuk neraka ataukah tidak tergantung kita sekarang di dunia. Apakah kita berhasil melakoni diri kita sebagai seorang yang beribadah kepada Allah ataukah tidak? Kalau tidak berhasil, dan Allah tidak ampuni, maka tidak ada tempat untuk dia kecuali hanya neraka. Dan ini tempatnya sangat mengerikan. Oleh karena itu ikhwah, kita mempelajari uh, tema kita ini maksudnya ya mumpung kita sekarang masih hidup. Walaupun sisa usia kita ternyata hanya dua hari, dengan dua hari ini kita bisa memperbaikinya yaitu dengan cara tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ini berada di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Di mana semua amalan kebaikan pahalanya melewati pahala orang yang jihad fi sabilillah. Kita bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah Ketahuilah taubat ini yang paling tak disenangi oleh setan. Dia bisa menggoda anak Adam bertahun-tahun, bisa menyesatkan anak Adam bertahun-tahun. Ketika dia bertaubat kepada Allah, Allah bisa hapuskan semua dosa-dosanya. Dan kata Allah dalam sebuah hadis kudusi wala ubali, aku ampuni dan aku tak peduli. Oleh karena itu setan menggunakan triknya dengan taswif, Taswif itu nanti. Mau tobat nanti. Itu dia. Setiap mau tobat nanti. Ah nanti ajalah. Kepingin mau mulai menghafal Quran. Kata setan, nanti aja lagi sibuk. Ada yang kepingin, dia tahu bahwasanya dia apa namanya kepingin bisa bahasa Arab, ya bisa paham dengan apa yang dibacanya, Al-Quran yang dia bacanya. Kepingin, kata setan, nanti aja. Demikian. Ya semua kita ini kan ada dosa. Mana ada kita yang gak berdosa? Dan masing-masing kita tahu dosa yang kita lakukan. Ya, masing-masing kita tahu ada dosa yang kita lakukan. Yang mungkin orang gak tahu, hanya kita yang tahu. Kita ingin, ah, saya taubat lah, tapi setan akan mengatakan, membisikkan, nanti. Inilah yang triknya setan. Bukan dia katakan, ngapain kamu taubat? Oh kamu masih muda. Enggak. Kalau untuk yang sudah ngerti apa itu dan buruk, ya begitu cara setannya. Nanti. Ntar lagi, kan belum pensiun. Nanti kan kita pensiun dini. Nah, begitu. Demikian ikhwah rahimunallah wa iyyakum. Oleh karena itu ikhwah, Azan Allahu iyyakum. Dalam masalah ini ya, dalam masalah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Haqqah ayat 18. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari nanti akan dipampangkan semua amalan kita. La takhfa minkum khafiyah. Tak ada satupun yang tersembunyi. Tidak ada akan kita lihat semuanya. Wa qadimna ila ma amilu. Kami akan perlihatkan semua amalan-amalannya. Kami akan perlihatkan catatan amalannya. Sampai seorang akan mengatakan, Ma lihadal kitab. La yughadiru sahiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab, kitab macam apa ini? Tidak ada ditinggalkan satupun, besar kecil semua. Yang kita punya saja sudah lupa, tapi tercatat dalam buku catatan amalan kita. Ikhwah rahimannya Allah wa iyyakum. Semua kita akan didudukkan dalam mahkamah pengadilan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat. Perlu kita ketahui apa karakteristik daripada pengadilan Allah Subhanahu wa taala ini. Ikhwah yang jelas pengadilan Allah itu mutlak adil. Tidak ada kezoliman sedikit pun di sana. Beda kan dengan di ketika digelar pengadilan, sidang pengadilan, kemudian Pak Hakim mengetuk palu, memfonis hukum, kan ada yang nggak puas kan? Sampai diangkat lagi ke pengadilan di atasnya, ke atasnya. Kenapa? Karena tidak puas dengan keputusan hakim. Nanti di mahkamah Allah tidak akan ada yang merasa terzolimi. Yang ada ketika sudah difonis hukum. Yang ada adalah perasaan menyesal dan menyesali diri sendiri. Tidak ada seorang pun yang disesalkan. Dan tidak ada penyesalan terhadap yang memfonis hukum. Merasa menyesal dengan diri sendiri. Merasa hina dengan diri sendiri. Merasa-merasa semuanya kembali kepada diri sendiri Sangat jauh beda dengan dengan pengadilan yang ada di dunia. Karena kita tahu apa yang difonis oleh Allah Subhanahu wa taala, hukuman yang ditetapkan itu semua benar adanya. Ya, semua benar adanya. Allah akan datangkan saksi. Ya. Padahal tanpa saksi bisa Allah fonis hukum? Bisa nggak? Tanpa saksi. Bisa Allah jatuhkan hukuman? Bisa manusia itu karakternya nggak puas nanti. Begitu banyaknya saksi-saksi yang akan Allah hadirkan di hadapan kita. Men menyaksikan, memberikan persaksian atas semua yang pernah kita lakukan. Tidak sama seperti saksi-saksi di dunia. Semua akan menjadi saksi. Yang akhirnya dengan persaksian itu tidak ada kata lain menyesali diri sendiri hina terhadap diri sendiri. Kenapa kita katakan adil, mutlak? Pertama ikhwah, tidak ada kezoliman di sana. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Kahfi ayat 349. Allah berfirman, "Wala yadhlim rabbuka ahada." Tuhan kalian tidak akan menzolimi siapapun. Ya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan azab ke muka bumi. Menurunkan malapetaka, bencana kepada umat manusia. Itu Allah katakan, "Wa ma zalamnahum kanu anfusahum yadhlimun." Kami tidak pernah menzalimi mereka. Walakin kanu anfusahum yadhlimun, tapi sebenarnya mereka sendirilah yang telah menzolimi diri mereka sendiri. Demikian ikhwah. Gak pernah Allah menzolimi manusia. Semua bencana itu dikarenakan ulah kita sendiri. Zaharul fasadu bima kasabat aidin nas. Sungguh muncul kerusakan di darat dan di lautan. Bayangkan ikhwan, manusia hidupnya di darat tapi rusaknya sampai laut. Bima kasabat aidin nas akibat ulah dan manusia. Dan itu yang terjadi. Rusak bumi ini gara-gara manusia dari tingkah manusia, dosa manusia, Allah akan turunkan hukuman. Allah tidak akan mungkin memberikan hukuman kepada orang yang nggak bersalah. Sifat mahkamah pengadilan Allah pertama tidak ada kezoliman. Yang kedua, wala ansab. Tidak ada berpengaruh terhadap nasab, keturunan, family, kerabat dekat, tak ada. Beda halnya dengan pengadilan kita di dunia. Seandainya si terdakwa itu adalah anak Pak Hakim, kira-kira gimana dia menetapkan hukum? Akan kendur. Kenapa? Ini anakku. Minimal istrinya di rumah sudah mewanti-wanti, Pak. Jangan berat-berat kali hukumannya anak kita itu. Demikian akan bermasalah, ikhwah. Ya. Tapi di akhirat tidak ada lagi yang namanya nasab. Nasab tidak akan merubah keputusan. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Mu'minun ayat 101. Fa idza nufikha sur apabila sangkakala sudah ditiup fala ansaba bainahum maka tidak ada lagi yang namanya nazab wala yatasaalun dan tidak lagi mereka bertanya-tanya dengan nasab. Kalau kita di dunia ini misalnya Pak Hakim, Pak Hakim marganya apa? Lubis, Pak. Saya juga lubis. Sama marga kita. Bapak orang mana? Madura. Eh sama, Madura tak iya. Akhirnya ada ber, ber, apa namanya? Enggak rasa jadinya. Di akhirat nggak ada yang nanya-nanya. Tidak ditanya kamu anak siapa, margamu apa, kamu orang mana, lahir di mana, tidak ada. Wala yatasaalun, tidak akan saling menanyai masalah itu. Kemudian ikhwah, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Idza kana yaumul qiyamati jama'a Allahul awwalina wal akhirin. Apabila hari kiamat Allah akan kumpulkan manusia dari awal sampai akhir dikumpulkan dalam satu tempat. ada munadin, kemudian ada yang memanggil. Alaman kana lahu matlamatun falyaji'u liya'khudha haqqahu. Barang siapa yang merasa terzolimi Barang siapa yang merasa di dunia dia terzolimi Maka dia tuntut haknya sekarang Dari orang yang telah menzolimi dia Qal fayafrahul mar'u ayyakuna lahu haqqu ala walidihi aw waladihi aw zaujatihi wa in kana saghiran. Maka pada saat itu seorang akan sangat bahagia ketika dia menuntut haknya walaupun hak tersebut walaupun yang dia tuntut itu adalah anaknya, ayahnya atau pasangannya. Ketika seorang istri merasa pernah dizolimi oleh suaminya, di akhirat tuh istri akan nuntut. Gak akan ada yang namanya dek. Abang kan suami adik dek. Lupakah adik akan cinta kita dahulu yang pernah bersemi di dunia? Hah, pret katanya. Gak ada cerita ikhwan. Yang penting bagi dia apa? Aku mau selamat dari neraka. Caranya mengambil hak ini apa caranya? Apakah duit diambil atau apa yang diambil? Apa yang diambilnya? Kebaikan pahala. Nggak bisa, nggak ada cerita. Ketika anak merasa dia pernah dizolimi oleh orang tuanya, dia akan cari-cari itu orang tuanya. Dituntut orang tuanya. Mari kebaikanmu. nggak ada lagi yang mengatakan, nah kamu kan anak bapak. Lupakah engkau bapak yang melihara kamu dulu waktu kecil, memimbingmu? Nggak laku di hari akhirat. Semua akan nuntut. Orang-orang tercinta kita akan nuntut ketika dia merasa pernah dizolimi. Dicari-cari. Semua seperti itu ikhwah. Tidak ada lagi yang namanya nasab, tidak ada lagi yang namanya keturunan. Ayah nuntut anak, anak nuntut ayah, suami nuntut istri, sebalik juga begitu. Teman nuntut temannya kalau dia merasa pernah dizolimi, tidak ada di sana lagi kemaafan. Kenapa? Yang penting aku selamat dari neraka. Kamu terserahmu. Urus diri masing-masing. <clears throat> Makanya Allah mengatakan, "Yauma yafirul mar'u Di hari itu seorang itu lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih. Lari dari ayah dan ibunya. Wa sahabatihi wa banih Lari dari istri dan anak-anaknya. Likul limri minhum yauma idin sya'nu yughni. Pada hari itu masing-masing orang sibuk mengurus diri sendiri sendiri. Itulah yang terjadi ikhwah di hari akhirat. Kenapa mereka lari? Gak kepingin ketemu anaknya, gak kepingin ketemu istrinya, gak kepingin ketemu ayah dan bundanya, karena dia tahu kalau ketemu dituntut. Tapi bukan berarti nggak dituntut, tetapi Begitulah ikhwah kondisi yang mengerikan di hari kiamat nanti. Fala ansa Sudah lupa yang namanya nasab. Sudah lupa yang namanya karib kerabat. Hilang semua. Masing-masing orang mengurusi dirinya sendiri-sendiri. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itu yang kedua. Tidak ada cerita nasab. Yang ketiga, tidak ada riswah. Tidak ada nyogok suap menyuap, nggak ada nanti dia. Sampai-sampai ikhwah rahimani Allah wa iyyakum dalam surat Zumar ayat 47 apa yang Allah sebutkan? Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mitlahu ma'ahu. Seandainya orang yang zolim itu memiliki harta penuh dunia dan satu lagi juga seperti itu. Jadi dua kali dunia. Siapa di antara kita yang pernah memiliki harta seluruh dunia? Ya, orang yang paling kaya sekalipun di dunia ini sekarang ini gak memiliki semua yang ada di dunia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seandainya seorang yang zalim memiliki harta sepenuh dunia ini, semua harta di dunia ini milik dia. Ditambah lagi dengan satu lagi kali satu lagi. Jadi dua kali lipat itu, ikhwah, laftadau bihi min su'il adab yaumil qiyamah. Niscaya dia akan rela menyerahkan itu semua demi membebaskan diri mereka dari ancaman azab di hari kiamat. Gak ada sayang-sayangnya. Eh, sayang masa perempat, gak ada. Ini seandainya ikhwah, Seandainya, seandainya ada seorang zolim punya harta yang demikian banyak, dua kali lipat harta di dunia, dia akan rela dengan sepenuh hati melepas semua itu demi melepaskan dirinya dari ancapi neraka. Wa badalahu minallahi ma yakunu yahtasibun dan Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan pada mereka malam yakunu yahtasibun sesuatu yang selama ini tidak mereka duga. Jadi tidak akan ada yang namanya riswah. Apalagi nanti di hari akhirat Manusia nggak ada apa-apa. Dia bangkit dalam keadaan telanjang. Kemudian nanti dia akan diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amalannya. Nggak ada bawa harta. Nggak ada bawa dolar, nggak ada bawa rupiah, nggak ada. Apalagi bawa backing. Ini dulu pejabat ini mana laku? Ya. Bawa ustadz gimana bawa ustadz? Ini ustadz internasional nih, nggak laku ikhwan. Ya, masing-masing orang akan ngurusin diri sendiri sendiri. Ikhwah rahimani Allah wa iyyak. Kemudian dalam surah Ra'd ayat 18 Allah berfirman, "Lilladzina istajabu li rabbihimul husna." Untuk orang yang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan husna, yaitu kebaikan. Kebaikan ini maksud adalah surga. Walladina lam yastajibu lahu. Adapun orang-orang yang enggan, tidak mau memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Disuruh beriman dia nggak mau beriman, disuruh sholat dia nggak mau sholat. Walladina lam yastajibu lahu law anna lahum fil arjami'an. Seandainya dia yang memiliki semua harta yang ada di muka bumi lahu ma'ahu, ditambah lagi satu kali lipat dengan yang sama. Laftada ubihi. Mereka akan jadikan itu sebagai penebus Ulaika lahum su'ul hisab. Mereka akan mendapatkan hitungan yang buruk. Wa ma'wahum jahannam. Sungguh tempat mereka di jahannam. Wa salmihat tempat kembali yang buruk. Itulah ikhwah. Kemudian selanjutnya, mahkamah Allah itu tidak ada yang namanya pressure dari atas, samping kiri, samping kanan. Kan beda di dunia. Bisa para pejabat-pejabat elit nekan kan untuk apa namanya agar si hakim memberikan fonis hukum yang seringan-ringannya bahkan mungkin dibebaskan. Kenapa? Prasyarat. Tapi mahkamah Allah tidak akan ada yang berani begitu. Mahkamah Allah tidak ada pressure dari atas. Ya. Karena kita ketahui bahwasanya ala inna quwwata lillahi jami'a ala inna quwwata anda inna quwwata lillahi jami'a. Ketahuilah bahwasanya kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itulah berapa tadi sifat keadilan Allah Subhanahu wa taala dalam di mahkamahnya. Pertama apa tadi? Tidak ada kezaliman. Yang kedua, tidak dipengaruhi oleh nasab. Yang ketiga, tidak ada riswah. Yang keempat, tidak ada pressure dari atas. Baik. Kemudian ikhwah Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan saksi. Ya, seperti yang kita katakan tadi, Allah nggak butuh saksi sebenarnya. Kalau Allah ambil nih orang dicampakkan ke neraka, nggak akan ada yang berani protes. Karena Allah itu pemilik, Malik Yaumiddin, pemilik hari akhirat. Nggak akan ada yang berani protes. Demikian. Tapi Allah tidak ingin seperti itu. Allah ingin manusia itu mengakui kesalahannya dan menyesali dirinya sendiri. Jangan sampai ketika ada orang yang masuk ke dalam neraka dia merasa dia terzolimi. Aku dizolimi oleh Allah. Padahal aku tak pernah melakukan ini, aku dituduh melakukan. Gak ada terjadi itu. Ketika Allah fonis dia masuk neraka, apa yang dirasakan? Memang saya layak mendapatkan ini. Saya memang orang yang Allah Sekali lagi, pakai saksi, Allah tuh bisa menghukum kita. Tapi Allah itu ikhwah. Ya, Allah tidak ingin seperti itu. Ikhwah rahimahnya Allah wa ikhwah. Yang pertama saksi yang teragung yaitu Allah sendiri. Allah Subhanahu wa taala saksi yang teragung. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 7 Allah berfirman, "Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum." Tidaklah mereka berada dalam sebuah kumpulan yang rahasia dua orang kecuali Allah lah yang ketiga. Walahu walahu wa rob il wa uh, tidaklah mereka berkumpul rahasia tiga orang kecuali Allah yang keempat. Wala khamsatun Allah suhum dan tidaklah lima orang yang berkumpul secara rahasia kecuali Allah lah yang keenam. Wala adna min dalik dan juga tidaklah kurang dari itu wala aktar dan juga tidak lebih daripada itu illa huwa ma'ahum aina makanu kecuali Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Jadi Allah tahu apa yang kita lakukan. Bukan hanya yang kita lakukan tapi innahu alimin bidzatis sudur bahkan Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Kalau berkumpul nampak kumpulnya. Kumpul rahasia ketahuan rahasianya. Tapi kalau yang di hati siapa yang tahu? Ya. Dalamnya laut bisa diduga. Dalamnya hati siapa yang tahu? Demikian. Bisa saja seorang itu depan kita manis, di belakang memburu burukan kita. Bisa saja seperti itu, ikhwah. Beracting dia di depan kita. Berdiplomasi depan kita. Kita kira dia orang baik, ternyata dia tidak baik dengan kita. Bisa-bisa saja seperti orang munafik. Wa amanu qalu amanna. Apabila bertemu dengan orang beriman, dia katakan kami sudah beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim apabila mereka bertemu dengan setan-setan kelompok mereka. Katakan, kami itu bersama kalian. Inna nahnu mustahziun, kami itu hanya mengolok-olok. Bisalah kalau di dunia. Ya. Tapi di hadapan Allah apa bisa? Kan enggak. Jadi saksi yang pertama yang teragung adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Yang sebenarnya sudah cukup ya sebagai saksi, sebagai bukti bahwasanya orang ini apakah layak dimasukkan neraka ataukah layak dimasukkan ke dalam surga. Saksi dua yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yud'a Nuh yomal kiamah. Nanti Nabi Nuh akan dipanggil di hari kiamat. Fayuqalulahu hal balagta ditanyakan kepadanya, "Nuh, apakah kamu sudah menyampaikan risalahmu?" Fayaqulu na'am. Kata Nabi Nuh, "Udah ya Allah." Yud'a kaumuh. maka dipanggillah kaumnya. Dikumpulkan kaum Nabi Nuh dengan Nabi Nuh. Fayuqalulahum ditanyakanlah kepada mereka, hal balagokum apakah apakah benar Nuh sudah menyampaikan risalahnya kepada kalian? Fayakulun ma'atana min ahadin. Ya Allah, tak ada seorang pun yang datang. Kalau bahasa kita, loh, mana ada Nuh ngasih tahu? Tidak ada seorang pun dai yang mengingatkan kami tentang akhirat, tidak ada. Artinya kan dia mereka katakan bohong Nuh ini. Ikhwah, yang namanya kafir ini masya Allah, la haula wala Ma sudah di akhirat mesti bohong juga. Kan di akhirat ceritanya ini. Nabi Nuh dipanggil, kaumnya dipanggil. No, kamu sudah sampaikan di salah. Udah ya Allah, kaum sini kau dulu. Kalian sini. Betul, Nuh sudah nyampaikan. Enggak ya Allah. Enggak ada seorang pun yang datang. Termasuk dia si Nabi si Nuh ini. Masih bohong juga di akhirat. Allah sebenarnya tahu nggak siapa yang benar ini? tahu ya ikhwah. Tapi Allah datang saksi. Lantas fayuqalu li Nuh may Nuh, siapa saksimu bahwa saya engkau telah menyampaikan risalah kepada umat manusia? Fayaqulu Nuh mengatakan Muhammad wa ummatuh. Muhammad dan umatnya. Muhammad dan umatnya sudah aku sudah sampaikan risalah ini kepada umatku. Summa ashadalakum. Kemudian kum, summa ashadulakum. Kemudian uh, Rasulullah dan umatnya pun akan bersaksi benar bahwasanya Nuh sudah menyampaikan. Nuh sudah menyampaikan risalahnya. Sebenarnya kalau Allah katakan ahlan kaum Nuh kalian tuh bohong. Nuh yang benar bisa kan? Tapi kan manusia dia harus ada yang meyakinkan dia. Harus ada saksi bahwasanya dia itu bohong. Baru dia nggak berkuti. Ketika seorang melakukan pencurian, kemudian dia dituduh mencuri. Ya, dia dituduh mencuri. Sementara kita belum datangkan saksi, apa katanya? Mencuri nggak dia? Biasanya gimana, Pak? Ngaku. Oh, momennya nggak ngaku kamu mencuri? Eh, enak saja. Menuduh saya mencuri. Anda tahu hukum praduga tak bersalah. Oh itu kan? Tapi kalau sudah tangkap tangan, saksi langsung, baru dia tidak bisa bekuti, gak bisa lagi berkelah. Betul kamu gak mencuri? Ih, betul. Saya mencuri. Datang saksi, ini bapak ini yang lihat. Kamu mencuri ini, ini, ini di toko ini, ya kan? Atau itu CCTV-nya. Terus mau bilang apa lagi? Kalau sudah ada saksi. Nggak bisa bilang apa-apa. Ini sifat manusia sampai akhirat kayak gini. Wah, bayangkan kan? Sampai akhirat masih begini sifat manusia. Masih nggak ngaku. Kenapa umat Nabi Nuh dia nggak ngaku bahwasanya Nabi Nuh sudah menyampaikan risalahnya? Apa maksud mereka coba kira-kira? Mereka ingin terbebas dari hukuman. Kan kalau nggak tahu, tidak ada hukuman. Ya kan? Nggak ada hukuman. Orang kalau dia nggak tahu sholat itu wajib, nggak ada hukuman. Dia nggak tahu kalau babi itu haram, dimakannya hak babi itu. Nggak ada hukuman. Kenapa? Karena dia jahil. Demikian ikhwah. Jadi umat Nabi Nuh itu begitu. Mereka ingin bebas dari hukuman. Dia mereka katakan, Nuh nggak pernah datang untuk menyampaikan. Demikian sehingga Allah Subhanahu wa taala datangkan saksi. Yang ketiga, malaikat. Allah akan datangkan saksi berupa malaikat. Dan surat Qaf ayat 17, "Idz yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id." Ketika malaikat mencatat yang ada di kanan dan sebelah kiri mereka, qa'id duduk jadi ada dua malaikat yang mencatat malaikat itu ada di sebelah kiri dan ada di sebelah kanan. Ma min tidak ada satu ucapan pun yang keluar dari lisan kita illa ladaihi raqibun atid kecuali di sisinya ada raqib dan atid. Itulah yang terjadi ikhwah. Ada raqib dan atid dicatat oleh raqib dan atid. Semua yang kita ucapkan Bayangkan ikhwah, gimana itu malaikat mencatatnya ya kan? Begitu banyak yang kita ucapkan dicatat semuanya oleh malaikat. Makanya Imam Ahmad ketika dia sakit pernah dia merintih. Ya, merintih. Kemudian ketika dia tahu bahwasanya itu akan dicatat, merintih pun dia tak mau. Ditahannya. Ya. Itulah malaikat yang Allah akan sebagai pencatat. Ada berapa saksinya? Tiga. Saksi yang keempat. Apa itu anggota badan kita ini? Mata, telinga, tangan, kaki itu akan bertindak sebagai saksi. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam eh, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ayat 65. Yasin ayat 65. Allah firman, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim." Hari ini kata kami akan bungkam mulut mereka. Wa tukallimuna aidihim akan bicara tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum kaki mereka akan bersaksi bima kanu yaksibun atas apa yang pernah mereka lakukan. Bayangkan ikhwah, tangan kita ngomong, kaki ngomong, mulut dibungkam oleh Allah nggak ngomong. Yang bicara tangan dan kaki semua anggota badan kita akan memberikan persaksian. Tangan akan bersaksi, "Ya Allah, Dia telah menggunakan aku untuk ini dan ini." Kaki juga begitu, "Ya Allah, aku yang membawa dia ke tempat-tempat maksiat, Aku yang membawa dia untuk pergi umroh. Aku yang membawa dia pergi ke pantai. Aku membawa dia. Ini kaki akan bicara. Kaki yang sekarang itu akan bicara semuanya. Bukan kaki diam aja. Makanya ikhwah, anggota badan kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan jangan sembarangan kita memakainya. Si pemiliknya akan marah dengan kita. Sama seperti kalau ada orang minjam mobil ke kita, kita pinjamkan, ya silakan pakai. Eh tiba-tiba dia pakainya untuk apa namanya merampok. Marah kita kan. Lah kok kamu gunakan pinjaman? Saya pinjamkan bukan untuk ini. Minjam kita pinjamkan. Eh moncing istri orang dia. Ketahuan kan kita loh. Kamu kok begini mengguna, menggunakan sepeda motor saya untuk ini? Allah juga begitu akan marah dengan kita. Karena kita ini punya Allah. Ketika kita Ketika ada yang berpulang ke rahmatullah, ketika ada yang pulang meninggal, apa yang kita ucapkan? Inna lillahi. Apa artinya? Sesungguhnya inna artinya? Inna sungguhnya kita lillahi milik Allah wa inna ilahi rojiun sesungguhnya kita kembali kepada Allah si pemiliknya ikhwah mata ini milik Allah Makanya nggak bisa misalnya kalau ada yang mengatakan, Allah saya nggak cocok dengan lima jari ini. Mau aku potong dulu yang tiga ini, yang dua tengah. Jadi biar begini aja kok jarinya. Macam orang berdosa dia, ya berdosa. Loh ini kan jariku, siapa bilang jarimu? Itu punya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kamu putus-putuskan seperti itu. Memang di, di mahkamah dunia dia tidak dihukum. Mahkamah Allah akan dihukum. Itu milik Allah. Tidak boleh kamu rubah-rubah seperti itu. Makanya kan salah satu yang disebutkan Allah perbuatan setan, Itu setan selalu bisik-bisikan supaya dirubah ciptaan Allah. Hidung yang pesek dimancungkan. Demikian ikhwah Rahimahullah wa iya Milik Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a dalam soal Isra, inna sam'a wal basara wal fuad dan hati, pikiran kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata akan ditanya, "Eh mata, kamu itu apa yang kamu kerjakan?" Semasa dia bersama kamu bersama dia, mata akan cerita. Iya. Telinga kita akan berikan laporannya. Ini telinga ini untuk dengar ngaji atau untuk dengar musik, untuk tinggal ribah. Kan telinga ini tergantung dia betahnya dengan siapa. Kalau dengar ribah, gunjing, Masya Allah bisa betah, bisa dua tiga jam. Kalau dengar musik, Masya Allah, bisa betah. Tapi kalau sudah dengar ngaji, mulailah begitu 15 menit, sinyalnya tinggal 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 0, tik, tulali, tulali. Gak dengar lagi. Demikian ikhwah rahimahnya Allah wa iyyakum. Mata ini nih, kalau untuk baca Quran, baca Quran masih 15 menit agak pri-pri begitu matanya. Tapi kalau buka Facebook, masya Allah dua jam setengah, tahan. Allahu Akbar, kok bisa gitu kita ya? Antum merasakan gak ini? Iya kan? Kalau sudah baca Quran, saya sering memberikan contoh. Sudah baca Quran, target satu juz, masih satu lembar yang dibaca. Yang dihitung, 9 halaman lagi. Dua halaman dihitung, kapan lagi. Macam nggak betah baca Quran. Macam nggak betah. Sebagaimana kata Utsman bin Affan, seandainya hati seseorang itu bersih, masyabiat min kamal, kalamillah. Seandainya hati orang itu bersih, dia tak akan pernah bosan, kenyang dengan dengan kalamullah. Nah, coba kita apa namanya evaluasi hati kita ini. Merasa kenyang nggak dengan kalimat Allah? Masih setengah halaman udah cukup, udah soleh kali ya, awak ini, masya Allah. si seperempat halaman, rasanya udah puas. Tapi kalau makan tiga piring nggak puas-puas. Baca Quran masih setengah halaman, mulai merah mata. Satu halaman mulai lendir keluar. Gak betah. Itu hati kita, itu refleksi dari hati kita. Yakinlah ikhwah. Kenapa kita bisa betah untuk baca-baca yang lain? Dikarenakan Kecenderungan kita itu gitu, ikhwan. Kalau hati kita itu hitam, kotor, kecenderungan pada hal-hal yang nggak bermanfaat. Kalau hati kita baik, bersih, kecenderungan pasti pada yang bermanfaat. Kalla balrona ala qulubihim makan yaksibun. Ketahuilah bahwasanya hatinya kotor akibat apa? Akibat apa yang mereka lakukan. Jadi hati kita itu ikhwah kalau dia kotor, dia akan cenderung minimal pada paham hal yang tak bermanfaat itu minimal. Apalagi pada yang maksiat. Kalau hatinya bersih, jangankan yang maksiat, yang nggak bermanfaat juga tidak akan betah. Demikian ikhwah, Allah wa iyyakum. Maka kalau ada yang masih merasa nggak betah, kalau dia melakukan sesuatu yang nggak bermanfaat, masya Allah, jagalah hati anda ini, jaga, jaga kebersihannya. Tapi kalau dia semakin besar dosanya semakin betah dia. Ya. Pertama bicara tentang yang nggak bermanfaat. Apa bola? Berapa tadi malam pak? Tiga dua. Kenapa kok bisa kalah? Iya ini. Ini kipernya nggak pandai. Apa urusan yang ngurusin kiper orang? Ada urusan kita yang ngurusin skor orang. Mau dia menang, mau dia kalah, sama sekali nggak ada urusan dengan kita, nggak ada hubungan. Sukses kita nggak sukses itu dengan skor bola itu. Tapi sepertinya ini hangat ceritanya. Iya, karena kemarin itu apa namanya penyerangnya seharusnya dari kanan, coba dia dari kiri. Allahu Akbar. Ada saja pembahasannya. Coba kita bahas, ayo kita bahas masalah gimana cara membaca Al-Quran. Udahlah mulai merah matanya, mulai nggak betah, yang tadinya bersila, mulai ke kiri, ke kanan, selonjor. Demikian ikhwah. Itulah dia, itulah kita, itu kondisi kita. Kita nggak cerita orang yang belum ngaji, cerita yang sudah ngaji. Demikian ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Ya memang kita akui kita belum maksimal. Ya. Kita belum maksimal menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada pada diri kita ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Dalam surat Fusilat ayat 21 apa kata Lalu lima syahidtum alaina. Mereka berkata kepada kulit mereka, lima syahidtum alaina. Kalian kenapa menjadi saksi untuk memberatkan kami? Apa kata si kulit? Lalu antakanallahu alladhi antaka kulla syait. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kami bisa berbicara dan Allah maha berkuasa menjadikan segala sesuatu bisa bicara. Kenapa orang ini menyesalkan perbuatan si kulit? Seolah dia mengatakan, kenapa bersaksi? Kan nanti kalau masuk neraka kalian juga yang dibakar. Kan gitu maksudnya kan? Kan kalian juga yang dibakar. Demikian. Neraka itu kan membakar kulit. Kemudian Allah kullama nadjat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Ketika sudah matang ini kulit, Allah tukar lagi dengan kulit yang baru, dibakar lagi, ditukar lagi, dibakar lagi, matang lagi, dibakar, begitu seterusnya gosong, ditukar lagi oleh Allah, dibakar lagi gosong, begitu seterusnya. Kenapa kalian malah bersaksi? Ini sebuah sesalkan, apa? Sesalan yang disesalkan oleh terhadap kulitnya sendiri. Itulah nanti di hari akhirat. Saksi dari anggota badan kita sendiri. Kemudian saksi keberapa lagi nih? Lima. Satu tadi apa? Allah. Dua, Rasul. Ketiga, malaikat. Keempat, anggota badan. Oke, kelima. Bumi tempat kita berpijak. Itu akan menjadi saksi. Ketika Allah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Yauma idin tuhadditu akhbaroha. Surat apa? Surat Ataka Sur. <laughs> Main sambung aja. <laughs> Al-Qari'ah zalah Nanti Atin. Atau Al-Baqarah. Surat apa? Zalzalah. Iya. Taib, surat Zalzalah. Allah berfirman, "Yauma idzin tuhaddi akhbaraha." pada hari di mana bumi akan melaporkan beritanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna ma akhbaruha?" Tahu nggak kalian berita apa yang akan disampaikan oleh si bumi ini kepada Allah? Qalu Allah wa rasuluhu alam. Mereka mengatakan hanya Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Kemudian qal fa inna akhbaraha ala kulli abdin au amatin. Sesungguhnya berita itu cerita yang akan disampaikan cerita yang akan disampaikan oleh si bu adalah apa yang pernah dilakukan manusia di atasnya. Antashhada ala kulli abdin au amatin bima amila ala dhahriha. Dia akan memberikan persaksian akan perbuatan hamba-hamba Allah ketika mereka di atasnya antakul dengan mengatakan amila kada wa kada yaumu kada wa kada fahadi akhbaruha. Ya Allah, dia telah melakukan ini dan itu di hari ini dan itu. Itulah berita. Itulah cerita persaksian bumi terhadap manusia. Jadi si bumi ingat, nggak ada cerita lupa. Ya Allah dulu dia buat ini tapi lupa, lupa tanggal berapa, nggak ada begitu. Ya, bumi akan menceritakan semuanya. Bumi akan menceritakannya Allah pada tanggal 3 Juli jam 10.12 dia lagi dengar taklim. Tapi dia ngantuk ya Allah, misalnya <laughs> gitu kan. Oke lah lumayan. <laughs> lumayan. Ah, demikian ikhwah, bumi akan saksi. Oh, tapi kan Ustadz di tingkat dua ini. Nggak nampak lah ya, nggak tahu lah bumi itu kan tingkat dua nih. Ya termasuk. Ya, akan termasuk ikhwah rahimanallahu wa Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi serta Imam Nasai. Persaksian berikutnya yang keenam ya. Atjilul kamil kama dzakara ba'dul ulama yaitu catatan amalan yang sempurna ataupun yang lengkap catatan amalan yang lengkap. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Zalzalah, Zalzalah ayat 7 dan 8, yauma idzin yauma idzi yaslurun nasu ashtatan liyurau a'malahu. Pada hari itu manusia akan datang ya dari berbagai macam arah untuk melihat amalan-amalan mereka. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun akan dia lihat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah dan barang siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun dia akan melihatnya. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu maqala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla yastakhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaik." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala eh, yastakhrisu rajulan min ummati ala ru'us khalaik akan menyuruh ke depan ya salah seorang dari umat umatku dari salah seorang laki-laki di hadapan seluruh makhluk fayunsyaru lahu tis'atu wa tis'una sijillan dan akan diperlihatkan kepadanya dikembangkan untuknya, diperlihatkan kepadanya 99 catatan amalan. Kullu sijilin muddal basar. Satu catatan itu sejauh mata memandang. Jadi dia berarti bukan perhalaman itu catatannya Tapi berupa panjang, gulungan berarti, gulungan. Satu gulungan catatan amalannya ini yaitu jauh sejauh mata memandang. Uh, sejauh mata memandang itu kira-kira berapa kilometer, Pak? Satu bisa, lebih ya. Kita sejauh mata memandang, sejauh mana kita bisa melihat? Tergantung tuanya juga kali ya. Yang normal lah, yang normal. Dua kilometer gimana? Dua kilometer? Masih nampak dua kilometer? Anggaplah ya dua kilometer. Cincai-cincai lah kita ya. 2 km. Berarti kalau emang 2 km, satu catatan 2 km. Itu ditunjukkan semua tuh. Oh, dibaca itu masih satu tuh. Dia ada 99 catatan. Kemudian summa yaqulu atungkiru min hada Kemudian ditanyakan kepada dia, "Fulan, ada enggak yang engkau ingkari dari catatan ini?" Berarti kan dibaca semua. Ada enggak yang kau ingkari? Artinya, ada enggak amalan kebaikan yang kamu lakukan tapi tak tercatat? Atau ada keburukan yang yang tidak kamu lakukan tapi dicatat buruk? Ada enggak? Kamu merasa, ya Allah, ini enggak pernah ini keburukan ini aku lakukan. Misalnya dia enggak mencuri, tercatat mencuri. Atau dia rajin tahajud, tapi kok enggak ada di catatan ini? Itulah kira-kira. Jadi ada nggak yang kamu ingkari dari catatan ini semua? Ketika pertanyaan itu Allah sampaikan kepada laki-laki ini, "Adalah maka kata bati al hafidhun Apa malaikat penulisku ada yang menzolimu dalam masalah catatan amalan ini? Dia beri jawaban, "La ya Rob, nggak ada." Berarti kan baca. Ya kan? Berarti kan baca. Kita kalau di dunia ini ada catatan amalan, 99 catatan. Kira-kira mau dibaca semua? Terserah kalian lah udah. <laughs> kalau ada apa kalau dalam persidangan BAP namanya. Yang kadang-kadang sampai sekian ratus halaman begitu kan. Siapa yang membaca itu? Demikian. Ada nggak yang kau ingkari? Kita mau bilang apa nggak dibaca? Udah. Tapi nanti di hari akhirat kita akan baca. Harapannya apa ikhwah? Harapan semoga lah ini ada yang salah. Ternyata ketika dibaca nggak ada yang salah. Makanya pernyataan kita, pernyataan manusia-manusia yang fujar, orang-orang yang pelaku durjana dalam soal kafir disebutkan malihadal kitab ini kitab apa ini catatan apa la yughadiru saghiratan wala dia tak tinggalkan satupun amalan. Semua yang besar yang kecil. Semua tercatat. jadu ma'amilu hadira. Semuanya hadir di situ. Walayadlimu rabbuka ahada. Tuhanmu tidak menzolimi kamu sedikit pun. Jadi apa yang kamu lakukan tercatat. Yang tidak kamu lakukan takkan tercatat. Itulah saksi yang keenam. Yaitu catatan amalan. Qala afalaka uzrun au hasanatun? Apakah kamu ada uzur? Artinya minta maaf lah yang ini atau gimana? Qala fabuhita rajulu fayaqulu la ya Rabb. Laki-laki ini pun terdiam dan mengatakan, nggak ada ya Allah, betul semua itu. Semuanya betul. Itulah di ikhwah. Persaksian berupa catatan amalan. Itulah ada berapa jadi total saksinya? 6 enam saksi yang akan Allah Subhanahu wa taala hadirkan nanti di hari kiamat. Satu aja sudah nggak bisa kita ngomong, apalagi sampai enam. Kemudian ikhwah rahimunallah wa iyyakum. Selanjutnya, apa saja yang nanti akan dihisap oleh Allah, yang akan ditanyakan? Yang bahan interogasinya itu apa? yang akan ditanyakan ke kita sebagai terdakwa di hari kiamat itu apa saja yang akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Catatan sudah ada, saksi sudah ada. Yang seharusnya tinggal dicampakkan aja nih. Kalau baik dia campakkan ke neraka, kalau baik buruk dia diletakkan di surga. Sudah selesai sebenarnya. Tapi nggak seperti itu ikhwah. Tetap ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, tetap ada pertanyaan, tetap ada dihisap. Apa saja ikhwah rahimanallahu wa iyyakum yang dihisap yang akan ditanyakan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Takatsur ayat 8 summalatus alunna yauma idzin 'anin na'im kalian akan ditanya pada hari itu atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian apa saja nikmat yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Intinya adalah semua nikmat, tapi ada beberapa rincian-rincian. Yang pertama, kedua dan ketiga serta keempat yaitu umur, harta, jasad dan ilmu. Ini disebutkan Rasulullah SAW dalam satu hadis, yaitu umur, harta, jasad, dan ilmu. Jadi usia itu merupakan nikmat yang akan ditanya. Harta yang diberikan Allah kepada kita akan ditanya. Kemudian jasad yang Allah berikan kepada kita akan ditanya. Itu merupakan nikmat. Kemudian apalagi ikhwah berupa ilmu yang Allah berikan kepada kita. Itu juga akan dipertanggungjawabkan, akan ditanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan, hasan sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazulu qadama abdi yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'in. Bahwasanya nanti di hari kiamat tempat berpijak kaki seorang anak Adam tidak akan beranjak dari sana sampai dia ditanya akan empat hal. Yang pertama, an umrihi fima afna Tentang usianya, kemana dia habiskan. Tinggal usia 60 tahun. Allah akan tanya, tuh 60 tahun kamu buat apa aja? Apakah kamu isi dengan maksiat? Semakin banyak maksiat yang dilakukan, maka semakin beratlah permasalahan dia nanti di hari akhirat. Usia merupakan sebuah nikmat. Dia isi apa usia dia ini? Makanya ikhwah, ada satu doa yang apabila kita sudah tidak tahan lagi mungkin dikarenakan sakit maka doanya Allahumma tawafani in kanatil wafat khairul li fa'ahini idza kanatil hayat khairul li ya Allah wafatkan saja aku apabila wafat itu lebih baik dariku dari itu lebih baik untukku artinya kalau wafatku itu lebih baik wafatkan saja karena kalau dia semakin panjang usianya semakin lama hidupnya kemudian semakin banyak maksiatnya untuk apa kan mendingan wafatkan saja dan hidupkan dia, panjangkan usianya jika memang panjang usia itu baik untuknya. Ini kalau kita sudah tidak tahan dengan dengan musibah yang sedang menimpa diri kita. Namun gak boleh minta mati. Itu ikhwah. Taib. Kemudian wa an ilmihi amila bihi. Akan ditanya tentang ilmunya. Seberapa banyak ilmu yang telah diamalkan. Makanya semakin menjadi ustadz Semakin berat ini. Karena kan semakin jadi ustadznya semakin banyak yang diketahuinya. semakin banyak yang diketahuinya berarti semakin banyak yang harus diamalkannya. Demikian ikhwah. Rahimanallahu ikum. Pertanggung jawabannya semakin besar. Apalagi dia sebagai public figure yang akan dicontoh oleh umat. Ketika dia berbuat buruk sedikit saja dicontoh oleh umat, maka dia akan mendapatkan dosa jariah. Bahaya ikhwah. Man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruhu wa wizru amila biha. Siapa maka dia akan mendapatkan dosa dan dosa orang yang ikut-ikutan melakukan perbuatan buruk itu. Demikian ikhwah. Mati si public figure ini yang berbuat buruk. Tapi keburukannya masih dibuat orang. Yang pengikutnya gimana? Masih berdosa gak dia? Hah? Masih. Dosa jariah namanya. Makanya hati-hati. Jadi orang terkenal itu bukan enak ikhwah. Ketika kita tidak berhasil, tidak bisa mengontrol ucapan yang kita ucapkan, lantas dituruh oleh anak kita, anak kita menirunya dan diucapkan kepada adiknya atau kepada kawannya, berdosa nggak kita? Berdosa, karena dia dapatkan file buruk itu dari lisan kita. Mungkin tanpa kita sadari kita tengkar dengan istri kita, kita ucapkan dengan ucapan-ucapan yang nggak layak kita ucapkan, didengar oleh anak kita, direkamnya, dipraktekkannya kepada adiknya, abangnya atau teman-temannya, berdosa itu orang tua. Dia telah mengajarkan yang buruk pada anaknya. Dia telah memberikan tampilan yang buruk kepada anaknya. Yang akhirnya dikopi pasti oleh anaknya. Demikian ikhwah. Kebalikannya juga begitu. Ya, kebalikannya juga begitu. Kalau dia melakukan kebaikan ditiru oleh anaknya, maka man sunnatan hasanatan falahu falahu ajru wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang baik kemudian ditiru oleh orang yang mengikutinya, maka dia mendapatkan pahala pahala orang yang mengikutinya. Makanya seorang public figure itu bisa dapat amalan yang banyak mengalir hebat dan bisa mendapatkan dosa yang mengalir hebat. Tinggal kita mau yang mana. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kemudian ini ya bagi yang sudah lama ngaji tentu kan banyak ilmunya tuh. Nah, berapa persen yang sudah diamalkan? Itulah dia. Atau jiping dia, ngaji kuping. Ngaji aja, tapi amalannya enggak. Atau amalannya cuma dua. Panjangkan jenggot, cingkrangkan celana. Sebagai label salapi. <laughs> Habis itu enggak. Akidahnya enggak. Akhlaknya enggak. Ini dipertanggungjawabkan. Kalau gitu Ustaz, jangan sering-sering ngaji lah ya. Kalau sering-sering ngaji kan tambah banyak ilmu. Terus nanti kalau nggak diamalkan gimana? Ikhwah hati-hati itu bisikan setan. Itu cara setan untuk membuat kita nggak menjadi baik. Kamu nggak usah ngaji, semakin banyak tahu semakin bingung kan? Puasa Arafah aja sekarang bingung mau yang mana mau dipilih. <laughs> Begitu kan? <laughs> Itu gara-gara kamu mas banyak ngaji. Coba kamu nggak ngaji, nggak ada di masyarakat umum itu masalah kan? Demikian tuh, gara-gara ngaji itu Tuh, semakin banyak ngaji semakin banyak ilmu, kemudian nggak diamalkan, berdosa kan? Tuh makanya nggak usah ngaji, ngapain ngaji ngaji? Jadi orang awam saja. Sebab kalau kita nggak tahu kan nggak ada dosa. Ya kan? Seandainya orang makan babi dia nggak tahu kalau babi itu haram, dosa nggak dia? Halo, Pak, masih bersama saya? <laughs> dosa nggak dia? Nggak dosa, nih kalau nggak tahu. Kan enak begitu kan? Zina nggak tahu itu dosa, zina. Maling nggak tahu kalau maling itu dosa, sudah maling. Jadi semua yang dosa-dosa ini dianggap nggak tahu aja. Ikhwah, perhatikan. Seorang yang dia mengaji, dia punya ilmu, tapi belum bisa dia laksanakan, atau malah dia langgar. Itu lebih ringan ketimbang ada orang yang tidak peduli dengan agamanya. Memang ketika dia makan babi misalnya karena dia nggak tahu itu haram, dia nggak berdosa. Tetapi ketidakpeduliannya terhadap agamanya itu bisa membuat dia lebih dekat pada kekufuran. Gak mau tahu tentang agamanya. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili mengatakan bahwasanya ini malah bisa jatuh pada kufrun erot. Kafir karena berpaling. Dosa mau tahu terhadap agama itu, itu lebih besar dosanya ketimbang orang yang tahu tapi masih dilanggar. Demikian ikhwah. Gak peduli dia. Ngaji gak mau. Kenapa? Nanti kalau ngaji banyak tahu. Bahaya. Banyak dosa. Mendingan gak usah ngaji-ngaji. Anggap nggak tahu aja. Begitu. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi ingat ya bahwasanya orang yang baik itu banyak setelah dia ngaji. Bukan dia setelah dia nggak ngaji-ngaji. Susur kalau nggak ngaji-ngaji malah dia akan menjadi tidak baik. Yang perhatikan. Mungkin antum punya kawan yang tadi semangat ngaji masya Allah. Begitu dia satu minggu bisa tujuh kali dia ngaji. Berlangsung selama enam bulan. Bulan ketujuh mulai berkurang. Tadi se seminggu tujuh kali, mulai berkurang jadi tiga kali. Nanti seminggu sekali. Lama-lama sebulan sekali. Lama-lama se khusus daurah. Jadi dia datang khusus daurah saja. Yang setahun dua kali misalnya. Macam macam macam sholat raya jadinya. Demikian ikhwah. Ikhwah, hati kita itu tergantung dengan pengajian. Itu santapan rohani kita. Disitulah kita bisa semangat untuk berbuat baik. Karena kita mendengar untayan-untayan kata yang menyemangatkan, menyemangatkan kita untuk berbuat baik. Jangan dilihat yang itunya. Nanti kalau saya dapat ilmu nggak saya amalkan, saya berdosa. Demikian. Umumnya orang baik itu setelah dia ngaji. Jadi jangan ikuti kata-kata setan yang berbisik itu. Iya Ustaz, tapi kalau saya ngaji selalu ngantuk Ustaz, Gak apa-apa, ngantuk lah. Mendingan, ya. Mungkin sekali ngaji ngantuk, lama-lama lama-lama asik disindir ustadz aja kan lama bilang ngantuknya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Itu yang ke apa tadi? Empat ya tadi ya. Us, uh, belum selesai. Wa an mali min ainak tasabah wa fima anfaqo dan dia akan ditanya tentang hartanya dari mana dia dapati dan kemana dia gunakan harta dua. Apabila dia gunakan dari yang dia dia dapat dari yang haram, dia gunakan dari untuk yang halal, gak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyib. Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Hasil korupsi satu miliar dia gunakan untuk bangun masjid sebanyak 600 juta. Dia ingin mengamalkan hadis man bana masjidan kama fasil qatat banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid walaupun seharga sarang burung, Allah akan bangun untuk dia satu rumah di surga. Ini bukan seperti sarang burung, satu masjid 600 juta dia dia bangun, bayangkan itu. Bukan rumah rumah surga lagi, mungkin rumah mewah di surga. Aman lah gitu kan masih ada untung 600 juta. Masih ada untung kan tadi 400 juta. Gak diterima oleh Allah. Atau dia mikir korupsi 1 miliar. Nanti haji furoda paling mahal 300 juta Sementara kalau kita sudah pulang haji itu bagaikan dosa kita diampunkan bagaikan kita baru lahir dari ibu. Hah, banyak untung tuh masih tuh, hah. Dosa sudah dihapus. <laughs> Gak begitu hitungannya. Atau dia mikir lagi, kemudian belum lagi nanti kalau dia sholat satu kali zuhur di di Masjidil Haram sama dengan seratus ribu kali. Kalikan berapa itu ikhwah? Coba tiga 100 ribu bagikan puluh lima hari. Itu sekitar berapa coba? 100 ribu dibagi 365 hari. Berapa tahun itu? Ada yang punya kalkulator? Karena saya akan bisa pakai pakai gitu aja. 100 ribu bagi 365. 275 tahun, bayangkan. Satu kali kita sholat zuhur di bin Haram sama seperti kita sholat 273 tahun di luar Masjidil Haram. Wah, kalau gitu saya dua kali aja sholat zuhur, udah pulang masa usah sholat zuhur lagi, udah banyak saldonya. Apa seperti itu hitungannya? <laughs> Ya tidak seperti itu, ikhwah. Ini bukan debit kredit seperti akuntansi. Ya, kalau dia nggak sholat ya berdosa. Itulah ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Ya, demikian juga dapatnya halal, penggunaan juga harus halal. Lantas apa lagi ikhwah wa anjismi fima ablahu dan dia akan dipertanyakan tentang jasad yang telah dia gunakan untuk kemana seperti yang tadi yang telah kita sebutkan. Kemudian apalagi ikhwah Allah wa iyyakum yang akan ditanya juga terkait dengan kewajiban-kewajiban kita seperti solat dan zakat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la, inna awwala maftaradallahu 'ala nasi min dini shalah wa akhiru ma yabqa as shalah wa awwalu ma yuhasabu bi as shalah Sungguhnya yang pertama sekali diwajibkan oleh Allah kepada manusia dalam agamanya adalah salat dan kewajiban yang terakhir yang tersisa nanti yaitu salat. Semua sudah habis kecuali salat. Ya, zakat sudah nggak diketahui oleh orang, apapun nggak diketahui orang. Yang tersisa tinggal salat dan yang pertama sekali nanti akan dihisap yaitu salat fayaqulullah Allah akan berkata unzuru fi salati abdi kalian perhatikan wahai malaikat salat hambaku fa tamah kutiba tamah apabila sempurna salatnya maka tuliskan sempurna wa in naqisah kalau salatnya ternyata kurang yaqulu unzuru hal li abdi min tatawu kalau ternyata salatnya kurang Allah akan katakan coba perhatikan ada nggak salat sunnahnya Wa in wujidalahu tatawuan tatawuun tammatil faridah minat tatawu. Kalau seandainya sunnah, berarti salah salah sunnah itulah yang menyempurnakan sholat wajibnya. Summa qala unzuru hal zakatu hal zakatu tamah. Kemudian ditanyakan lagi, coba apakah zakatnya sempurna? Fa in kana tamah kutibat tamah. Kalau ternyata zakatnya sempurna, tulis sempurna. Wa in kana naqisah, kalau seandainya zakatnya kurang, unzuru hal lahu sadaqah dikatakan kepada malaikat perhatikan apakah dia punya sedekah-sedekah yang lain. Fa lahu sadaqah tamat lahu zakatuh. Apabila ternyata dia punya sedekah-sedekah yang lain maka itulah yang menyempurnakan zakatnya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Selanjutnya yang akan ditanya yaitu terkait dengan darah. Ya. Kalau sholat tadi itu terkait pertama dihisap yaitu terkait dengan masalah ibadah. Adapun masalah muamalah yaitu masalah darah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, awwala ma yuqda bainan nas yaumil qiyamati fid Pertama sekali yang akan dihisap nanti di hari kiamat terkait dengan muamalah antar manusia yaitu ad yaitu darah. Apakah dia sempat membunuh, apakah dia sempat melukai ataukah tidak. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian apalagi tentang tanggung jawab. Ada berapa tadi? Tentang umur, harta, ilmu dan usia empat. Kemudian apa lagi tadi? Ah, ibadah terkait dengan ibadah ya, yaitu sholat. Yang ke enam masalah muamalah yaitu masalah harta. Yang ketujuh akan ditanya yaitu masalah tanggung jawab. Seorang suami akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap keluarganya. Seorang istri akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap anak dan harta suaminya. Kalau dia naik pangkat menjadi seorang camat, nah tuh posisi dia camat. Sebagai seorang camat, bagaimana pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Naik dia sebagai gubernur, tambah berat. Naik sebagai presiden, tambah berat. Bayangkan ikhwah, memimpin 250 juta orang. Beratnya minta ampun ikhwah. Kalau dia seorang presiden mengetahui di sana ada kemaksiatan, dia acuh tidak acuh dengan kemaksiatan itu, dia akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berat ikhwah, 250 juta. Wong kita punya anak lima aja kewalahan mempertanggungjawabkannya. Ini 250 juta Indonesia ini. Tapi begitu pun banyak kali yang berminat kan. Belum lagi 2024, sudah sekarang sudah heboh. Belum lagi ikhwah, banyak peminat yang nggak tahu kenapa. Manis sekali rupanya jabatan itu ya. Masya Allah kan. Manis sekali ikhwah. Lupa neraka itu mengancam. Allahu Akbar, nggak ngerti saya. Tapi begitulah kondisinya. Ya, kalau sudah gila jabatan, udah lupa dia. Resikonya tuh lupa. Demikian ikhwah rahimahullah. Dan ini banyaklah ya dalil-dalilnya ya. Banyak dalil-dalilnya. Kemudian yang berikutnya. Anil kalimah. Ucapan. Ucapan kita ini. Kemudian eh, sebagaimana sabda Rasulullah ketika Rasulullah mengatakan tentang eh, kalimat-kalimat eh, akan dipertanggungjawabkan, apa kata Muad bin Jabal radhiyallahu anhu? Eh, apakah kita ah, inna la mu'akhidhu bima natakallama bihi ya Rasulullah apakah kami akan mempertanggungjawabkan atas apa yang kami ucapkan kata Rasulullah Wahal yakubun nas fi nari illa hasaidi alsinatihim. Bukankah orang banyak dicampakkan dalam neraka jahanam itu gara-gara ucapannya? Jadi akan dihisap ucapan-ucapan yang akan di, di, di, di yang ucapan-ucapan yang dilontarkan. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Barulah terakhir yaitu terkait dengan masalah hak-hak orang dan kezoliman. Apabila ada hak orang yang belum dia sampai yang belum dia berikan, maka nanti dia akan mengeluarkan hak tersebut berupa pahala. Kalau seandainya tidak ada lagi pahalanya, maka keburukan orang itu yang akan ditimpakan kepada si pelaku zolim itu. Ini sebuah hadis yang sangat masyhur yaitu ketika Rasulullah mengatakan ah, atadru mal atadri mal muflis fina tahu nggak kalian apa yang dikatakan orang bangkrut dari dari di, di antara kita Para sahabat mengatakan al-muflisu maladir hamalahu wala mata yang dikatakan orang bangkrut yaitu yang nggak punya harta benda lagi. Rasulullah bukan itu. Ya. Yang bangkrut di hari akhirat adalah mayak yaumal qiyamati mati salati waz zakati was Yang dikatakan bangkrut yang nanti di hari kiamat datang membawa pahala salat, puasa, sedekah dan lain-lainnya Walakin qad ya'ti qad syatama hadza, ya'ti qad syatama tapi dia pernah mencela orang ini, wa daraba hadza, pernah memukul orang ini, wa akala mala pernah memakan harta orang ini, wa safaqa dama pernah menumpahkan darah orang ini, fa yuti min hasanatihi wa min hasanatihi, akhirnya dia bayar semua dengan kebaikan-kebaikan itu. Dia bayar semua dengan kebaikan-kebaikan itu. Kalau sudah tidak ada lagi kebaikannya, maka ditimpakanlah kesalahan orang yang dizolimi kepada orang yang menzolimi. Akhirnya dia di dicampakkan dalam api neraka. Itu dikatakan bangkrut. Padahal awalnya dia banyak memiliki pahala. Demikian ikhwah Rahimahnya Allahu wa iyyakum. Kemudian hisap itu ada dua, ada hisap yang mudah dan ada hisap yang sulit. Hisap yang mudah ini ikhwah ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil seseorang akan dihisap. Kemudian Allah buat tabir antara mereka dengan orang-orang. Artinya antara orang yang dipanggil Allah tabir. Jadi percakapan hanya antara Allah dan orang tersebut yang mengetahuinya. Hingga akhirnya Allah mengampuni dosa orang ini. Allah berikan bukunya dari sebelah kanan. Itu hisab yasiro, hisab yang mudah. Allah ampuni. Adapun hisabun hisap yang sulit yaitu Allah Subhanahu wa taala akan tanyakan secara detail. Saya berikan contoh di sini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ar-rajulu ya alladhi abadallah sab'ina sana. Ada seorang laki-laki yang menyembah Allah selama beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Wa tafragha li ibadati lil ibadati lailan wa nahara. Dia beribadah siang dan malam hari, Masya Allah. 70 tahun beribadah siang dan malam. Wa qadima baina yadillahi ta'ala hisab. Lantas dia dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dihisap, untuk disidang. Faqala Allah lahu. Allah bertanya kepadanya, "Adkhulukal jannah bi rahmati am amalik?" Aku akan masukkan kamu ke surgaku dikarenakan rahmatku atau dikarenakan amalanmu. Nah, Allah tanyakan begitu. Kira-kira nanti akan aku masukkan kamu ke surga? Kira-kira dikarenakan aku kasihan denganmu? Atau dikarenakan amalanmu yang banyak itu? Laki-laki ini dengan pedenya mengatakan, karena dilihat ya, saya beribadah 70 tahun, siang malam. Apa jawabannya ikhwah? Bi'amali. Aku akan masuk surga dikarenakan amalanku. Faqala lil malaikah. Allah berkata kepada malaikat, Hasibuhu. Hitung amalan dia. Kemudian fahasabuhu an ibadati as-sab'ina sanah lantas dihisaplah dia tentang ibadahnya yang selama 70 tahun itu fawajaduha ma tusawi ni'matal basar. Ternyata setelah dibanding-bandingkan tidak bisa menimpali menyamai nikmat mata saja. Tidak cukup. Sebagai imbalan untuk nikmat mata saja. Ibadah yang 70 tahun itu ternyata sebagai upah nikmat mata saja nggak cukup. Akhirnya ya faqala faqala Allah lahum adhibu bihi ilan nar. Kata Allah, masukkan dia ke neraka. Bayangkan ikhwah. Luar biasa kan? Mata kita ini nggak bisa di, di, ditebus dengan ibadah siang dan malam hari dengan selama 70 tahun. Itu mata aja. Seharusnya dia jawabnya apa tadi? Dengan rahmat Allah, bukan dengan amalan. Demikian ikhwah. Makanya kan Rasulullah katakan, anak Adam itu tidak masuk surga dikarenakan amalannya, tapi dikarenakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang benar ikhwah. Jadi ibaratnya kalau ada ibaratnya kalau kita beramal siang malam ya, beramal siang dan malam, kemudian Allah kasih surga itu sama seperti seorang klinis yang tugasnya membersihkan satu dua WC. Lantas uh, dia diberi gaji oleh tuannya sebanyak 3 miliar. Layak nggak kira-kira? Nggak layak kan? Nggak layak. Tapi bisa nggak karena si si majikan ini kasihan dikasih 3 miliar? Bisa. Itulah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau amalan kita itu nggak bisa dijadikan sebagai penebus agar kita masuk surga itu nggak bisa. Tapi dengan kita beramal merengek-rengek minta kepada Allah, minta dikasihan Allah kasihan dengan kita dan dimasukkan surga, itu bisa. Jadi semakin banyak kita beramal, merengek-rengek minta kepada Allah, nangis-nangis minta kepada Allah, dimasukkan ke surga, itu bisa Allah masukkan ke surga tapi terlalu pede dengan amalan, dia akan dapat surga gara-gara amalannya. Gak bisa. Gak cukup. Karena surga itu terlalu terlalu mahal untuk dibeli dengan amalan kita. Amalan kita ini ikhwah. Kalau kita beramal baik, bercampur buruk. Ya kan? Kita beramal amal baik, bisa bercampur buruk. Dialah yang sum'ah ujublah, Ya kan? Ketika kita berbuat baik, ketika kita berbuat bau, eh, berbuat berbuat buruk, ada nggak campur dengan kebaikan? Gak ada. Ketika kita berbuat baik bercampur keburukan, ketika buat buruk nggak bercampur dengan kebaikan. Terus gimana mau masuk surga? Kalau nggak seandainya karena rahmat Allah, nggak akan ada yang masuk surga. Begitulah ikhwah rahimunallah. Makanya adalah beramal sesanggup kita dan merengek-rengek minta surga dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa. Demikian ikhwah aku luka qouli wa astaghfirullah li wa wa muslimin innahu wal Silahkan jika ada yang bertanya, kalau nggak ada ya kita mari sama-sama kita pulang. Tapi emang nggak ada. Tinggal diamalkan saja kan? Kan nggak ada yang perlu ditanyakan di sini. Ini kan info, info. Kalau kita belajar tentang akhirat itu semua info. Beda kalau kita belajar fikih. Ya kan dia harus detail sisi pendalilannya. Ini gimana sisi pendalilannya? Kalau Allah kalau Rasul udah mau diapain lagi? Demikian. Info tangkap, pahami, udah yakini dan prosesnya pada amalan kita. Saya yakin gak ada pertanyaan. Dan semoga juga gak ada pertanyaan. <laughs> ya. Iya, masya Allah bisa. Kenapa tidak? Selama kita masih hidup. Ketika kita pernah merasa menzolimi istri kita, segera minta maaf. Dan kalau minta maaf, jangan tunggu hari raya. Iya, kemarin saya tampar istri saya. Salah saya. Hari raya. Jangan tunggu hari raya. Ya, segera minta maaf, ikhwah. Ya. Kan Allah katakan, atau ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian sebagai cobaan bagi sebagian yang lain atas birun apakah kalian itu bisa bersabar apakah tidak. Kita itu sebagai cobaan terhadap istri kita. Istri kita cobaan terhadap diri kita. Kenapa? Kita pasti punya salah terhadap istri kita. Istri kita juga begitu. Pasti dia punya salah pada diri kita. Jangan kita terlalu Yakin, Ustadz selama saya menikah seperti saya belum ada salah dengan istri saya. Eh, emang Endi malaikat? Gak punya salah? Begitu, pasti ada salah itu. Namanya juga orang terdekat kita. Teman tidur kita. Ya. Kemana-mana dia bersama kita, pasti kita punya salah. Ya. Apalagi kalau ada kesalahan jelas kita lakukan. Kita pernah menzolimi dia, pernah memukul dia, mungkin silap. Kita marah, kita pukul kakinya. Retak misalnya. Astagfirullah mukul istri sampai retak tulang keringnya. Kakinya. Ini kan zalim ya Segera minta maaf dan bawa dia ke ortopedi. Segera. Karena kita masih hidup. Yang repotnya kalau kita sudah meninggal, di sini yang bermasalah. Segala kezoliman yang kita lakukan ketika kita masih hidup bisa kita tebus apabila ada hutang yang belum kita bayar. Seharusnya sudah kita bayar, tapi kita masih tunda-tunda juga pembayarannya. Maka segera lunaskan. Karena matal ghani zulmun. Orang yang menunda-nunda bayar bayar hutang padahal dia sanggup membayarnya itu zolim. Misalnya ini saya punya hutang satu juta. Yang saya janji insya Allah saya akan lunasi besok hari Senin. Saya sudah punya duitnya. Tapi saya belum niat untuk membayarnya. Senin. Ah selasa aja lah Betul saya kasih Selasa, hanya lambat satu hari. Apakah zolim saya apa enggak? Hah? Zolim, zolim satu hari. Kenapa? Kita sudah sanggup bayar, kenapa tidak dibayar tepat pada waktunya? Begitu ikhwan. Itu kan punya dia, dia telah membantu kita. Masa harus kita zolimi dia? Gak boleh. Walaupun kita bayar juga. Demikian. Jangan sampai kalau kita hutang itu malah orang yang punya uang yang telah membantu kita malah dia yang khawatir ketemu dengan kita. Dia yang takut menagih hutangnya. Karena kalau dia kita tagih, marah Masya Allah. Lebih parah dibandingkan debt collector. Ketika dia berhutang, lisannya semanis madu rumba tiap, tiap apa tualang. Ketika kita menagih hutang, lisannya pahit bagian empedu. Makanya ikhwah, ada lagi yang ketika dia berhutang, dia pun akhirnya menghilang. Gak tahu dia di mana rimbanya. Dan begitu. Kalau istilah saya, gara-gara hutang, kajian ditendang. Hilang dia. Sampai ada yang mengatakan pedagang, Ustadz di dunia ini hanya dua yang bisa menghilang. Pertama jin, kedua yang punya hutang. <laughs> hanya dua orang yang bisa menghilangkan. Demikian ikhwah. Karena saking banyak orang yang kalau hutang nggak bayar, susah, susah nagihnya. Demikian ikhwah. Jadi selama kita masih hidup, insya Allah bisa. Kita data apa yang pernah kita lakukan, misalnya antum dulu waktu di SMA, di SMU suka beli bakwan satu ngambil tiga misalnya, ya itu kan hutang tuh kan. Nah, cari itu yang punya kantin siapa, bayar. Apa ini dek? Iya bang, dulu selama tiga tahun. Saya beli satu selalu ngambil tiga. Kadang-kadang minta balik lagi. <laughs> Baliknya pak, oh, ya, namanya juga lagi lagi lagi keluar main-main itu kan lagi rame. Baliknya pak seribu, ngasih seribu, ngambil bakwan tiga, minta balik lagi seribu, balik duitnya. Ini bukan pengalaman saya, bukan jangan antum melihat saya begitu. Ada <laughs> demikian ikhwah rahimallahu ikum. Bisa. Ya, tapi kalau sudah meninggal ini yang kita repot. Kalau kita meninggal ini sudah repot. Kalau kita yang masih hidup, orang yang kita zolimi itu masih sudah meninggal, ini kan agak repot. Kalau dia masih berupa uang, masih bisa kita berikan kepada ahli warisnya. Tapi kalau berupa kezoliman gimana? Itu dia. Ya, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyesal pada Allah Subhanahu wa taala atas kezoliman yang kita lakukan, semoga Allah akan mengampuni diri kita. Itu ikhwah. Yang repotnya itu kalau sudah meninggal dua-dua. Tidak ada cara lain ya selain memberikan kebaikan. Makanya berbahagialah kita yang masih hidup. Kezoliman kita masih bisa kita kita netralisir, masih bisa kita minta maaf. Kita sebagai suami minta maaf pada istri, kita sebagai orang tua minta maaf pada anak-anak. Kalau kita merasa pernah bersalah pada anak-anak, minta maaf. Jangan sampai ada ih apa namanya suatu sebuah kaidah tidak ada orang tua yang minta maaf pada anak-anaknya ini salah. Salah. Ya. Kita orang tua bukan malaikat, pasti pernah punya salah. Kasih, minta, minta maaf nak. Kalau bapak punya salah, begitu kan? Mohon maaf, boleh kok. Sekaligus mengajarkan anak-anak agar bisa mereka minta maaf. Wah dia. Ada lagi? Berapa lama waktu hisapnya? Allah alam bisawab. Karena masalahnya satu hari di sana sama dengan berapa tahun di sini? Seribu tahun. Ada yang khomsina alfasana. Ada yang lima puluh ribu tahun. Tidak tahu tak berapa lama itu. Allah alam. Yang jelas, mumpung kita masih hidup, ringankan hisap kita nanti di hari kiamat. Sekarang saatnya, ketika masih hidup. Kalau sudah meninggal, Allah alam nggak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Ada lagi? Ya, demikianlah ikhwah. Karena ada, ada pertanyaan, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan mahkamah kita nanti, pengadilan kita nanti di hari akhirat. Insya Allah. Ya, kita berusaha terus akan lebih baik, lebih baik dan lebih baik. Ya, dasarnya lebih sering mengaji karena itu merupakan dasar kita untuk bisa lebih baik. Karena tanpa ilmu kita tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian kita berupaya dengan semaksimal mungkin agar kita bisa mempraktekkan apa yang kita dengar. Kemudian doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon taufik dan hidayahnya agar kita dimudahkan untuk bisa beramal. Demikian ikhwah, lebih kurang mohon maaf aku luka lihada wastaghfirullah wal warahmatullahi wabarakatuh Pak, dah boleh pulang Pak, silahkan.